mufassirin khususan la rubi muallifi hadzal kitab al-imam Jalaluddin As-Suyuti wal imam Jalaluddin Al-Muhalli wa nafa'ana bihima wa bi ulumi wa akhirah al A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim alamin Ya Allah, ya Allah, Minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nabi Jahidil kufara wal wa Wahlul alaihim Wa ma'wahum jahannam Wa bi'sal masyir Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nabi He eling-eling Kanjeng nabi Jahid berjihadlah kamu merangono sira al kufaro ing piro piro wong kafir bisaifi kelawan pedang wal munafikina lan perang melawan marang wong piro piro wong munafik perang karo wong munafik bilisani kelawan lesan wal hujjati lan kelawan hujjah waglut lan berbuat kasarlah kamu atau ngasarono siro alaihi mengatasi munafikin bil intihari kelawan bentak wal maktilan kelawan bendoni wa ma'wahum mutawi panggonane munafikin iku jahannamu neraka jahannam wa bisa lan iku sak elek e apa almasiru nggone bali almarja'u tegese nggone bali hiya utawi jahannam yahlifuna pada supoto sopo munafikin ay al munafikuna piro piro wong munafik billahi kelawan nyebut asmani Allah atau bersumpah demi Allah makolu ra ngucap sopo munafik ma ing barang balago kang tumeka apa maka ing sira anhum saking munafikin bayane ma minas sabi nyatane saking misuh-misuh atau misuhi kanjeng Nabi. Walakot kolulan yakti teman-teman terus ngomong sopo munafikin kalimat al kufri ing kalimat kang dadekake kufur kalimat al kufri ing kalimat kang jalari kufur atau menyebabkan kekufuran wa kafarulan wis podo kafir sopo munafikin ba'da islamihim ing dalem sause mlebu islame munafikin Azharu podo tegese padha mertewakake sopo munafikin al kufro ing kekufuran ba'da izharil islami ing dalem sause mertelaake keislaman wahamulan padha nejo sapa munafikin bima kelawan barang lam yanalu kang ora padha merkoleh sapa munafikin Ninal Fati sangking al-fatku ini maknanya mateni kelawan kelimpe minal fakti saking mateni kelawan ngelimpe ngelimpe niku apa bahasa Indonesia yang ngelimpe membunuh dengan cara diam-diam itu namanya alpaku. ngelimpe itu ngenteni sing dipateni niku leno niku jenenge bahasa Jawa ini apa ngelimpe ngelimpe minal fakti saking mateni kelawan glimpe bin nabi kelawan kanjeng nabi kapan oleh mateni niku sing gagal niku lailatul aqabati ing dalem wektu bengine nek diterjemahno dawa ngene ing dalem wektu bengine nalikane kanjeng nabi mlaku utawa mlampah nenggone aqabah Akobah niku maknane dalan sing rumpil angel niku jadi akobah. Yang digambarkan akobah niku jalan yang pinggir jurang, jalannya juga sempit itu namanya akobah. Lailatul Aqobati ing utawa ing wengine ana tanah Aqobah, dalan angel inda audihi ing dalem nalikane kundure Kanjeng Nabi minta buka saking tanah tabuk atau perang tabuk wahum utawi munafikin iku bid ata asyara punjul wong sepuluh artinya sepuluh lebih apane rajulan wong lanane fadoroba mongko mukul sapa Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir mukul wujuh rawahili ing pira-pira wajahe pira-pira tunggangane munafikin lama wasu ing dalem nalikane wasau lama wasau ing dalam nalikane podo teko, lama wasau ing dalam nalikane podo teko, sopo munafikin hu ing Kanjeng Nabi fa raddu mongko padha utawa faruddu ya kena mongko podo ketolak sopo al munafikin jadi ini ceritanya berkaitan dengan orang-orang munafik itu memang dijelaskan di dalam ayat-ayat sebelumnya kan tidak pada ikut berperang tabuk. Tapi ada sebagian kecil orang munafik itu yang ikut bersama kanjeng Nabi secara sembunyi-sembunyi tetapi dia punya niat jelek apa niat jeleknya mereka kira-kira bid'ata asar itu ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan tapi kurang lebih dari 10, kurang dari 20. Mereka punya rencana nanti ketika Nabi pulang 12 orang ini akan membunuh Nabi secara diam-diam, secara ngelimpe. Nah, ketika perjalanan pulang memang orang-orang itu sudah sudah membuat rencana makar untuk membunuh kanjeng Nabi menunggu nanti Nabi itu melewati jalan yang sempit yang di apa eh, yang sebelahnya jurang dan di situ nanti mereka akan geruduk kanjeng Nabi kanjeng Nabi mau dijatuhkan dari jurang itu agar mati karena orang munafik begitu tetapi dalam e, riwayat dikatakan Allah sudah memberitahu kepada kanjeng Nabi bahwa akan ada orang yang punya rencana membunuh kanjeng Nabi di ketika Nabi menempuh jalan Akobah itu tadi. Harus apa yang dilakukan oleh Rasulullah begitu Rasulullah dikasih tahu Rasulullah malah kemudian memanggil seluruh apa pasukan yang berjalan bersama kami Nabi diumumkan wahai para pasukan kamu sekalian saya minta berjalan lewat lembah saya yang akan berjalan lewat akobah lewat jalan yang tinggi yang di tebing e, gunung gitu kan saya saja nanti yang jalan di situ karena Nabi tahu biar nanti kan bisa tahu siapa orang-orang yang ikut naik ke sana yang akan, berarti yang akan membunuh kanjeng Nabi gitu kan. Tapi memang suasana gelap di malam hari diceritakan 12 orang itu itu sudah berpakaian apa e, kayak apa yang kelihatan mata itu kayak ninja itu jadi mereka itu dalam bahasa Arabnya itu talasu sudah uh, membuat berpakaian yang pokoknya menutupi jati dirinya. Begitu orang-orang munafik itu mengejar kanjeng Nabi, Rasulullah tahu, maka Rasulullah mempercepat perjalanan unta yang dinaiki itu sampai diceritakan barang-barang yang ada di ontanya kanjeng Nabi itu sebagian pada jatuh lalu kemudian kanjeng Nabi memerintahkan kepada Ammar bin Yasir untuk menghalau pengejaran <clears throat> orang-orang munafik itu dengan memukuli tunggangan-tunggangan yang dipakai oleh orang-orang munafik itu sehingga sebagiannya ada yang jatuh tapi sebagiannya ada yang selamat untuk melarikan diri lalu kemudian ngumpul lagi dengan pasukan muslim jadi nggak kelihatan malam hari itu begitu sampai di pagi-pagi kanjeng Nabi tanya kepada sahabat-sahabat tadi malam anda ada yang tahu orang-orang yang menyerang saya itu semua sahabat mengatakan kami tidak ada yang tahu karena malam hari wahai Rasulullah siapa orangnya Rasulullah itu terus mengatakan begini, saya tahu semua orangnya itu. Disebut satu persatu nama orang itu. <laughs> Karena memang kanjeng Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka ketahuan itu mereka itu pada bersumpah ini tadi yahlifu billahi ma walakat wa kalimat qalu kufri mereka itu bersumpah demi Allah aku tidak mengecek kanjeng Nabi tidak juga merencanakan pembunuhan dan sebagainya itu tadi itu digagalkan oleh apa namanya e, pemberitahuan dari Allah terhadap kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim wa mana ora padha ingkar sopo munafikin angkaru tegese padha ingkar sapa munafikin illa an agna kecuali yen toh kejaba yen toh nyugihake hum ing munafikin sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah min fadlihi sangking kanugrahane Allah bil ghanaimi kelawan piro-piro jarahan perang ba'da siddati hajatihim ing dalem sause bangete hajate munafikin al makna utawi maknane ayat wa mana qamu illa an aghnahumullah niku iku lam yanal ora merkoleh hum ing munafikin minhu sangking an aghnahumullah opo illa hadza kejaba iki eh napa niku al ighna bila walai salam ora ana apa al ighna iku mimma saking barang yung komu kang di napa sengiti apa ma yung komu kang sengiti apa ma fa iya tubuh mongko lamun taubat sopo munafikin tobat anin nifaki saking kemunafikan wa minulan podo iman sopo munafikin bika kelawan sirok yaku mongko ono opo napa niku fa in yatubu niku yaku mongko ono opo fa in ya tubuh ono iku khairan luwih bagus lahum ketemu munafikin tapi wa iya tawallau lamun potong mengo sapa munafikin anil imani saking iman yu'adzib mongko bakal niksa hum ing munafikin sapa Allahu Gusti Allah. Niksa le niksa azaban kelawan sekso aliman kang banget nglarakake. Fit dunia yang dalam dunia siksa di dunia dalam bentuk apa bil kotli kelawan diperangi atau dipateni wal akhirati lan siksa ing dalam akhirat bin nari kelawan siksa neraka wa malahum lan ora ana iku tetep kedue munafikin bil ardi ing dalam bumi miwaliyin utawi wong kang nulungi yahfazu kang tegese kang reksa sapa wali hum ing munafikin wala nasirin lan ora ana wong kang nulungi yamna'u untuk kang nyegah sapa nasir hum ing munafikin maksudnya nulungi dari siksa wa hum lan iku setengah saking munafikin man utawi wong ahada kang janji sapa man janji Allah ing Allah Maksudnya sebagian orang munafik itu menyatakan janji kepada Allah, isinya janji lain atana. Lamong uh, yakti lamun paring sapa Allah, lain ata yakti lamun paring sapa Allah naing ingsun. Oleh paring min fadlihi saking kanugrahane Allah. Lanas soddaqonna mongko yakti bakal napa nglakoni sedekah temenanan sapa ingsun lanas sedekahna mongko yekti bakal nglakoni sedekah tenanan sapa ingsun fihi iku tetep ing dalam lafal lanas sedekahna idghamut ta'i utawi ngeidghamake huruf ta fil asli ing dalam asale Eh, lana sodakona itu aslinya lana tasodakona fil fisodi didomake huruf tak niku ing dalem huruf sod niku aslinya itu lana sodakona itu asalnya lana tasodakona Nah, di lal ya kulibat tak sodan terus summa udrimat bisod ya, dari sod sing dari nun eh tak sing dari nun lanata sod dakona itu diganti dari sod terus dua sod itu di itu komkan walanakunanna lan yakti ana temenanan sapa ingsun ono iku minas setengah sangking pira-pira wong soleh jadi sebagian orang munafik itu senengnya janji-janji kepada Allah pokoknya aku diwei kanugrahan saya akan menjadi orang soleh kenugrahan itu anugerah itu juga akan saya sedekahkan dan seterusnya ini ayat ini yang berbicara tentang cerita yang terkenal itu namanya Sa'labah ya. Wahuwa utaiman sing man ahada bu itu sopong iku Sa'labah bin Hatibin Sa'labah bin Hatib. Di mana ceritanya? Diceritakan di sini. Sa'ala nyuwun sapa Sa'labah an nabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuwun an yad'uwa ing yen toh ndongaake sapa kanjeng Nabi lahu kedue Sa'labah ndongaake kon ngopo an yarzuqa ing yen toh paling rezeki hu ing saklaba sapa Allah Gusti Allah malan ing bondo ini dalam cerita Kanjeng Nabi hanya satu yang saya tahu hanya satu orang ini yang satu-satunya orang yang minta didoakan sogeh oleh kanjeng Nabi itu hanya salah Terus wa yu'addiya lan ing yen toh nekaake e, eh, sapa saklaba minhu sangking malan kulladzi hakin ing saben-saben wong kang duweni hak haqqahu ing hakke di hakin kulladzi hakin ing saben-saben wong kang duweni hak haqqahu ing hake kulladzi hakim. Artinya dia setelah minta kepada kanjeng Nabi ya Allah, kanjeng Nabi kula mbok no soge. Mangke nek pulau soge, saya akan berikan haknya orang yang punya hak terhadap harta saya entah fakir miskin atau sebagainya a mongkon no sapa kanjeng Nabi lahu kedue saklaba bareng wis didongakno fa wasa mongko jembarake sapa Allah alaihi ing atase salabah maksude jembarake rezekine tapi bareng wis jembar rezekine fangkotoa mongko kapegot utawa megot utawa dadi pegot sapa salabah anil jumati saking salat Jumat bareng wis ora tau Jumatan wal jamaati lan saking sholat jamaah suke suke suke, wis sholat jumatan jamaah wis sholat tau wa man izzak wa mana wa mana lan nyegah sapa salaba az-zakata ing zakat ini kalau di tafsir Jalalain ceritanya sangat singkat tapi di keterangan yang lebih luas diceritakan Nabi sebenarnya tidak mau mendoakan Sa'labah untuk kaya itu karena ketika Sa'labah e, ceritanya kan Sa'labah itu ketika miskin pakaian untuk sholat itu hanya satu makanya dia ketika jamaah bersama Nabi maka sebelum yang lain-lain itu bubar Salabah pulang dulu mesti karena apa ingin Eh, gantian baju dengan istrinya. lah kanjeng Nabi itu tahu kalau salaba itu setiap habis jamaah langsung apa namanya e, langsung bu, bubar ya. Yang lain Allahumma antas salam, ya Allahumma lantas jalan. nah, <laughs> itu terus dipanggil oleh Rasulullah. Ya, salabah Rasulullah itu pertanyaan lima taf'alu fi'lal munafikin. Jadi niki nek cara hadis niki wong bar salat langsung penting niku nek cara Kanjeng Nabi ku koyo gaweane wong munafik. Mengapa kamu melakukan seperti perbuatannya orang munafik? Salah apa jawabnya ini iftaqartu. Kula niki tiyang fakir Kanjeng Nabi, saya dan istri saya itu cuma punya baju satu yang layak untuk sholat jadi saya setelah sholat harus langsung pulang untuk gantian dengan istri saya. Itu. Maka kesempatan salah apa begitu dipanggil mengenai nek ngoten kula mbok didongakno dadi wong suge. Itu Hati menolak pertama. Wahai hak ya Sa'labah, wah kerusakan bagimu wahai Sa'labah kalau kamu minta didoakan untuk kaya sampai Nabi mengatakan qalilun adi sukrohu khairun min kathirin la sedikit rizkimu yang kamu bisa bersyukur itu lebih baik daripada banyak kamu tidak bisa men mensyukuri wes ditolak besok datang lagi tolak lagi sampai tiga kali akhirnya wes nah ngono tak dongakno tapi kowe janji hak-hakmu, hak-hak yang ada dalam harta, kamu juga apa namanya e, tetap istiqomah dalam beribadah. Oke, kalau janji ya, e, untuk melakukan itu semua. Itu makna oleh kanjeng Nabi. Allahumma rzuk bata malan. ini semua notok. Allahumma rzuk bata malan. Lah itu sak lapa itu terus ngingu wedus, wedus siji dingu. Maka dalam hadis itu diceritakan perkembangannya itu bahkan mana engko bar di anu setahun mana anaknya melu mana terus sampai perkembangannya itu seperti dud katanya dud itu set apa eh, uget-uget itu loh apa dud itu apa singgat nah kayak singgat itu, tuh cepat banget setiap tambah suge dia kan tidak punya tanah untuk tempat tinggalnya kambing maka dia beli tanah di keluar kota Madinah sudah nggak cukup lagi beli tanah lebih jauh lagi akhirnya kan karena semakin jauh dari kota Madinah sudah tidak lagi datang ke masjid jamaah bersama Rasulullah sampai akhirnya singkat cerita diminta zakatnya oleh Rasulullah nggak mau bayar karena menurut dia wah ini saya berkembang begini ini karena upaya kerja keras saya enak aja mau minta zakat ini. Tidak mau membayar zakat. Maka kemudian diceritakan dalam ayat berikutnya. falam ma'ata. mongkol dalam nalikannya paring sopa Allahum ing munafikin. Min fadlihi sangking kanugrahani Allah. Bakhilu. Mengkau huruf bakhil sopa munafikin bihi kelawan fadlihi. watawal podo mengu sopa munafikin an taatillahi saking mentaati Allah wa hum hale utawi munafikin iku mukrinuna pira-pira wong kang mengo fa'aqoba mongko ngiring-ngiringake sapa Allah ing munafikin ay fasayara tegese ndadekake sapa Allah akibatahum ing akibate munafikin nifakon ing kemunafikan ay sabitan sabitan kang tetep nifakon ing sifat kemunafikon sabitan kang tetep fi qulubihim ing dalem jero peratine munafikin ila yaumi yalqaunahu ila yaumi yalqauna marang dinane tetemunan sapa munafikin hu ing Allah ai Allah tegese ing Allah wa huwa utawi yaum wa huwa utawi yauma yalqauna niku iku yaumul kiamati dino kiamat bima kelawan sebab barang akhlaku kang padha nulayani sapa man sapa munafikin Allah ing Allah ma ing barang wa'adu kang padha janjeni sapa munafikin hu ing ma wa bima lan sebab barang kanu kang ana sapa munafikin ana iku yagribuna podo goroh kabeh, podo goroh sapa munafikin. Jadi orang-orang munafik itu wis ngono kuwi janji-janji. Wong Islam ngono berarti ya podo karo munafikin. Ndonga ya Allah. Pun rezeki sing kathah Gusti. Mari zakat nggih kula bayar, sedekah kula sedekah. Entuk ora tau zakat, ora sedekah ya podo karo salah bae berarti fihi ribuna fihi ing dalem ma faja'a mongko teko sapa kembali ke salabah lagi faja'a mongko teko sapa salabah ba'da dari ing dalem sause mengkono-mengkono eh falamma atahum min fadli bakhilu bihi niku jadi sause dia diminta untuk membayar zakat tidak mau niku teko ilan nabi marang kanjeng nabi bisa katihi jadi ketika dia menolak membayar zakat kan terus turun ayat ini ya kan artinya ayat ini mencela sikapnya salaba itu lah rupanya salaba ini mau tobat gitulah terus datang kepada kanjeng nabi bisa kati kelawan gowo zakate salaba pakola mongko dawu sapa kanjeng nabi allaha setemene teh Allah iku manaa ngemelarang untuk mencegah sapa Allah ni ing ingsun an abbala ing yen to nrimo sapa ingsun mingka saking sira faja'ala mongko tumandang sapa Kanjeng Nabi iku yahsu ngawur-ngawurake nyawur-nyawurake Baca ala mongko tumandang sapa Kanjeng Nabi iku yahsu nyawur nyawurake. Nyawurake maksudnya uh, debu di diwur-wurno aturoba ing lebu ala roksihi ana napa sak saklabah rumaja amangka nuli teka sapa saklabah biha kelawan zakatahu biha kelawan zakat tahu nawa ngarep niku ila Abi Bakrin marang Sayyidina Abu Bakar mak maksudnya itu Kanjeng ketika masa Nabi zakatnya salafah ditolak karena memang sudah dilarang oleh Allah orang-orang munafik. Terus pada masa kekhalifan Abu Bakar dia juga mau membayar zakat falam yakbal mongko ora nampa sapa Abu Bakar haing tahu terus summa ila Umaroh mongko nuli teko marang Sayyidina Umar maksudnya ketika pada masa Umar jadi khalifah nah mungkin harus ganti penguasa ganti rejim saya tak bayar zakat melalui Sayyidina Umar falam yakbal Umar juga tidak menerima haing zakatahu summa ila Utsmana mongko nuli teko zakat marang Sayyidina Utsman falam yakbal juga tidak menerima ha ing zakatahu wa matalan sampai mati wa matalan mati sapa salaba fi zamanihi ing dalam zamane Sayyidina Utsman niku hukumane wong munafik Alam ya'lamu nata ora padha weruh sapa munafik al munafiquna tegese pira-pira wong munafik annallaha ing Allah ku ya'lamu mudaneni to pirsa sapa Allah sirrahum ing rahasiane munafikin ma tegese ing barang asarru kang padha ngrahasiakna sapa munafikin hu ing ma fi angkusi mono ing dalem atine pira-pira munafikin wa najwahum lan pirsa ing bisik-bisike utawa bisik-bisikannya orang munafikin tekma tegese ing barang tanah jauh kang padha berbisik-bisik sapa munafikin bihi kelawan ma bainahu ing dalem antarane munafikin Allah itu maha mengetahui rahasia yang tersimpan di hati juga apa yang mereka bisikkan di antara mereka mengenai apa e, eh, mengfitnah kanjeng Nabi, menjelek-jelekan kanjeng Nabi maupun rencana makar terhadap kanjeng Nabi yang mereka bicarakan secara fisik-fisik Allah Maha tahu wa annallaha lan ing Allah iku alamul ghuyubi iku zat kang mudhanani moho mudhanani pira-pira perkara gaib mate keseing barang goba kang gaib apa ma anil ayani anil ayani saking peningale mata walamma salat lan ing dalem mangsane ayat apa soda sedaqati ayat yang membicarakan tentang zakat ja'a teko sapa rajulun wong lanang fata sedaqah mongko bayar zakat atau bersedekah sapa rajul bisain kelawan suwiji-wiji kasirin kang akeh Fakola monggo ucap sopo al munafikuna wong wong munafik. Muroan, eh, muroan, krono pameran. Maksudnya begini, ketika turun ayat perintah untuk bersedekah, ada orang yang taat kepada ayat itu, seorang laki-laki bersedekah banyak sekali, gitu kan? komentari orang munafik gini muraan tegese soda rajul rojulku muraan krono pameran malah pamer kuwi paling ono lho ana wong sedekah akeh dikomentari napa pamer wajah alan tumeka teko sapa rojulun wong lanang kang liya yang beda dengan rojul yang depan tadi fata sodako mongko bersedekah sapa rajul sing mburi niki bisoin kelawan sak sok panganan faqalu mongko ngucap sapa munafikin innallaha astamana Allah ku ghaniyun ora butuh an sadaqati hadza saking sedekahe wong iki dadi wong munafik ku senenge komentar ana wong sedekah akeh jarene pamer ana wong sedekah memang kemampuane sithik jarene ah sedekah semono Gusti Allah ora butuh dan, hmm. Siapa laki-laki itu diriwayatkan di tafsir yang lain Rojulun yang tasoddaqo bisyai'in kathir itu maksudnya Abdurrahman bin Auf Itu memang konglomeratnya sahabat niku Abdurrahman bin Auf Pernah saya ceritakan kekayaannya Abdurrahman bin Auf Kalau dia kulaan itu sampai kurang lebih di riwayat ini 1500 onta sing ngangkut nih lho ini tentang kitab Hayatus Sahabah niku nek mboten salah diceritakno jadi dia nek teko saka Sam nih rombongan Madinah nih koyo orek koyo apa jeneng koyo ana gempa bayangno 1500 unta teko nggo barang dagangan sedekah ora ora bayang-bayang Abdurrahman bin Auf niku saya pernah mendapat keterangan jadi Abdurrahman bin Auf itu kan wong sahabat kanjeng Nabi yang sugih, sugih, gitu. Bisnismen yang sukses itu pernah dibilangi oleh kanjeng Nabi. Besok sahabatku yang berbunyi surga paling kaya itu sampeyan. Jumpuh lone akeh. Manis Abdurrahman bin Auf krono Krana pengin mlebu surga cepet. Abdurrahman bin bondo niku sedekah-sedekahno. Tapi semakin banyak dia sedekah, hartanya itu malah semakin <laughs> banyak deh. Entek-entek tak sobat Lalu Abdurrahman bin Auf. Dek klono kepingin mlebu surga cepet kepingin miskin jadi bondo niku dinapa sedekah sedekah opo to kei itu tapi justru dengan dia terus menerus bersedekah harta itu malah semakin banyak jadi dari kepingin miskin skala kalau tekdir tekdir oke ya delalah malah tambah beda karo awak dhewe. Kita kepengin kaya, nyimpen, neng ora gagah. Brahman bin Allah kepengin nangis biar Anjing Nabi kula umroh beterang ya, wah, sedekah noe kan kula miskin mah, raisa, bakatnya suge, garis ke tangan, hmm, bakat kere, nah jen mau wedit, tetap Kere. Ya Allah. Lah yang sedekah sedikit itu tadi itu eh, apa namanya Abu Ukail Al Ansori. Abu Ukail. Abu Ukail itu tapi luar biasa beliau. Beliau itu pekerjaannya apa? Pekerjaannya itu menimba air, menimba dari sumur untuk nyirami kebun setiap hari itu dapatnya dua sok kurma lah itu dua sok kurma pendapatan sehari itu yang sehari dibawa pulang untuk keluarga eh yang satu sok dibawa pulang untuk keluarga yang satu sok itu disedekahkan berarti kan 50% dari penghasilannya ini dikomentari karo wong-wong munafik nih ah sok saudara kok sak sok Gusti Allah ora butuh lah. Ono kira-kira cara wong Semarang. Ono wong sedekah akeh dikomentari Allah pamer kowe paling. Pokoke ciri-ciri wong munafik tukang komen. <laughs> Kabeh dikomentari ndeke dhewe tidak berbuat apa-apa. Mulane jadilah orang yang meskipun sedikit melakukan sesuatu yang bermanfaat. Cuk seneng ngomentari wong. Lah apa kuwi paling ngono kuwi. Lan dhewe ora gelem berbuat sesuatu. Nah, karena ada komentar-komentar orang munafik seperti itu, fanazalah monggo temurun opo ayat alladzina yalmizunal mutawwi'ina ila akhiril ayat alladzina utai wong akeh mubtadaun te lafal alladzina iku dadi mubtada yalmizuna kang padha mencela sapa alladzina ya'ibuna tegese nacat sapa alladzina al mutawwi'ina ing wong kang nglakoni sedekah al muntafilina tegese para wong kang nglakoni sedekah sunah minal mukminina nyatane saking pira-pira mukmin fi sedaqati ing dalem sedekah walladzina lan wong akeh la yajiduna kang ora padha nemokake sapa alladzina <clears throat> illa judahum kejaba ing napa sak kekuatane alladzina alladzina sing burini toko tahun tegese ing kemampuane alladzina sing buri niku wayak tuna mongko padha nekani sapa alladzina sing buri bi kelawan judahu jadi ada orang-orang yang suka mencela orang mukmin yang bersedekah muntafil itu artinya di luar zakat juga dia mengeluarkan yang banyak terus juga mencela orang-orang yang layak jiduna illa judahum dan ini waladina layak jidunau niku eh, apa eh, jadi maf'ul dari yalmizuna juga waladina lan ing wong akeh layak jiduna illa judahum niku ini yang diceritakan tadi Abu Ukel sinten Al Ansori niku wow Orang-orang yang tidak menemukan sesuatu kecuali sesuai hmm. kekuatannya yang kemudian dia berikan. Iku orang munang orang munafik fayas koruna mongko podong geguyu sopo munafikin minhum saking alladzina jiduna ila juta judahum tadi sedekah sirik diguyu wal khobaru, ta khobariku sakhirallahu minhum sakhiraiku e, eh, mbales nino menghinakan sapa Allah Gusti Allah minhum saking alladzina sing arep alladzina yalmizuna jaza tegese bales sapa Allahum ing alladzina yalmizuna ala sukhriyatihim ing atase penghinaane alladzina yalmizun walau lan iku tetep ketua alladzina yal alladzina yalmizun adapun utawi siksa alimun kang banget nglarakake Bon niku kelakuannya wong munafik. Sekarang sikapnya Nabi ini diceritakan. jaluk no ngapura siro ya Muhammad tuhe kancing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahum marang munafikin. Munafikin sing alladzina yalmizun niku wau. Aula tastaghfir utawa Ojo nyuwunake ngapura sira lahum kedue alladzina yalmazuna. Takhirun utawi lafal istaghfir aula tastaghfir iku takhirun faidah memberikan pilihan ya, takhir artinya kamu boleh memintakan ampun boleh tidak memintakan ampun takhirun lahu ketua kanjeng Nabi fil istighfari ing dalam nabo memintakan ampun Watar kihilan ing dalam ninggale al istighfar Kanjeng Nabi masih diberi pilihan oleh Allah terhadap orang-orang munafik itu kalau mereka mau meminta diampuni dosanya istighfar lahum aula tastaghfir lahum ini artinya Nabi diberi pilihan boleh memintakan ampun juga boleh tidak memintakan ampun lah terhadap ayat ini kanjeng Nabi berkomentar Kola dawu sopo kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ini setemene ta ingsun iku khuyirtu Khuyirtu dikongkon milih sopo fakhtar tu mongko milih sopo insun ing istighfar yakni memaksudkan to negesi sapa Kanjeng Nabi al istighfar ing jalukno ngapura rawa ngriwayatake ing hadis inni khuyirtu niku sapa al Bukhari Imam Bukhari ini sifat rohimnya kanjeng Nabi terhadap orang-orang munafik diberi pilihan oleh Allah kamu boleh memintakan ampun atau tidak Nabi memilih yang terbaik saya memilih untuk meminta jaluk no ngapura wong-wong niku tapi Gusti Allah menambahkan lagi menegaskan intas tarfir lamun nyuwunake ngapura sapa sira lahum kedue munafikin utawa alladzina yalmizun niku kuah sab'ina kelawan pitung puluh apane marrotan hmm. ambalane artinya kalau kamu memintakan istighfar sampai 70 kali pun falan yafiro mongko ora bakal ngapura sapa Allah Gusti Allah lahum kedue alladzina yalmizun to munafikun kila didawuhake maknane sab'ina maroh niki ada kil al muradu tawi kang dikarepake bis sab'ina kelawan lafal sab'ina sab'ina marrah niku iku al mubalaghatu banget bangetake fi kasratil istighfari ing dalem akeh istighfar maknane sab'ina marrah niku bu, bukan berarti maknanya itu 70 dalam angka 70 itu bukan tapi sab'ina marroh itu merupakan kiasan dari banyaknya istighfar. Foto karwong ngomong uh, apa celaka 13 apa celaka ini termula celaka 13 mau celaka yang sampai puncaknya celaka niku berarti makna angka itu bukan makna eh, nominal 70 itu bukan. Tapi menunjukkan banyaknya istighfar artinya sebanyak apapun Anda memintakan ampun untuk orang munafik itu fala Allah tidak bakal mengampuni. Wafil Bukhari, nah ini tapi ada pendapat beda lagi. Wafil Bukhari lan iku tetep ing dalam kitab Sahih Bukhari hadisul utawi ana siji hadis. Bunyinya gimana? Lau a'lamu lamun weruh sapa ingsun ani ing stone te ingsun iku lau zitu lamun nambahi sapa ingsun ala sab'ina ing atase 70 Ghafara mongko iku ngapura sapa Allah lazitu lazitu mongko yekti nambahi sapa ingsun alaiha ing ngatasé sab'ina marrah. Tapi ada hadis yang mengatakan kalau aku tahu bahwa kalau saya menambahkan lebih banyak dari 70 itu kok Allah mengampuni dosa orang munafik itu saya akan tambahkan. Berarti dari hadis ini makna sab'ina marrah niku berarti memang Artinya 70 bilangan 70 itu. Karena Nabi mengatakan kalau aku tahu bahwa saya memintakan ambon lebih dari 70 ke Allah pasti mengampuni, saya akan tambahin. Wakila lan al muradu taikang kang dikarepake iku al adadu eh, bilangan al maksusu kan dikhususake li hadisihi krono ono hadise Imam Bukhari aidon Halemana Laning hadis yang lain di dalam Sahih Bukhari juga ada kata-kata wa sa'azidu ala sab'ina wa sa'azidu lan bakal nambahi sapa ingsun ala sab'ina ing atase 70 ini kalau tidak salah saya pernah baca ini. Jadi dulu kisahnya itu antara lain ketika Abdullah bin Ubay mati. Abdullah bin Ubay mati itu salah satu dedengkot munafik kota Madinah. Karena mati, maka putranya itu datang kepada Kanjeng Nabi minta agar Kanjeng Nabi itu menyolati Abdullah bin Ubay bapaknya eh, yang datang kepada kanjeng Nabi itu itu terus kanjeng Nabi singkat cerita panjang ceritanya itu datang ke sana di tengah jalan kepetuk sama Abu ba uh, Umar bin Khattab Umar bin Khattab tanya mau kemana kanjeng Nabi kok agak tergesa-gesa ini Ubay Abdullah bin Ubay mati ke sana pada anu mendoakan lalu Umar membaca ayat ini loh kan Nabi bukankah dalam Al-Qur'an dikatakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala lahum bukankah Allah sudah berfirman bahwa kalau engkau memintakan ampun hatta 70 kali sekalipun Allah tidak akan mengampuni. Maka Rasulullah mengatakan ini wasa'azidu ala sab'in. Saya akan tambahi mar istighfarnya tak tambahi lebih dari 70 biar si Abdullah bin Ubay itu dosanya di diampuni. Masya Allah itu kanjeng Nabi itu. Sangking welas asih terhadap umatnya itu musuh jelas-jelas musuh dia orang munafik udah dikasih tahu oleh Allah kalau dia itu orang munafik tetap mau belan-belani tak mintakan istighfar Gusti Allah kan dawe kalau kamu memintakan ampun 70 kali tidak diampuni saya akan tambahi biar diampuni dosanya suwe sampean mati ngono terus sampean kabari ngono mutiar gitu. <laughs> Gelem sampean nang ngapura ngono. Istighfarno. Kanjeng Nabi udah tahu itu kalau Abdullah bin Ubay orang munafik. Saya akan tambahi lebih dari 70 biar di biar diampuni. Fabayana mongko mertelake sapa Allah lahu marang Kanjeng Nabi. Hasmal maghfirati ing napa niku mbuntoni maghfira bi ayatin sawaun alaihim istaghfar istaghfar talahum amlam tastaghfir lahum bi ayati bi ayatin kelawan suci ayat sawaun alaihim istaghfar talahum aw la tastaghfir lahum iku ayat sing punya sawaun alaihim sawaun podo alaihim yang atasnya munafikin istaghfarta e, eh, baik panjenengan jaluk nongapuro ngapura lahum marang munafikin amlam tas tastaghfir atau panjenengan boten jaluk nongapuro ngapura lahum marang munafikin dari kau temung mungkono eh, nopo hasmal maufiro ya, buntoni atau mencegah e, eh, nopo maghfirah iku sebabnya apa bi annahum iku bi annahum sebab setemene utai munafikun iku kafaru hakikatnya mereka itu wis padha kafir sapa munafikun billahi kelawan Allah wa rasulih lan utusane Allah wallahu ta'ala kula yahdi ora paring tuh. sapa Allah al qauma ing kaum al-fasikina kang padha fasek-fasek kabeh farihal mukhallafuna qadim khilaf rasulillah farihapo farihah bunga sopo al mukhallafuna Piro-piro wong kang ditinggal maksudnya tidak ikut berperang terus ditinggal kanjeng nabi antabuka saking perang tabuk bimak adihim kelawan sebab lungguhe mukhalafun. ai biqu'udim kelawan sebab tegese kelawan sebab lungguhe mukhalafun. khilafa rasulillahi ing dalem sakwuse budalane Rasulullah ai ba'da rasulillahi ing dalem sakwuse budalane Rasulullah orang-orang munafik yang tidak ikut perang tabuk itu dia senang duduk-duduk begitu Nabi berangkat dia nyantai di rumah wakari hulan sengit sopo mukhallafun an yujahidu ingin yen perang sopo mukhallafun berjihad bi amwalihim kelawan pira-pira bandane mukhallafun wa angpusim lan a pira-pira awake bisa fisabilillah ing dalam jalani Allah wa qalu lan ucap sopo sapa Aikola tegese ngucap sapa ba'dhum sebagiane mukallafun li ba'dhin marang bagian kang weneh. Mereka saling orang-orang munafik itu saling mengatakan la tanfiru wis aja padha budalan sira kabeh. Tukhriju tegese aja padha metu sira kabeh ilal jihadi marang jihad fil harri ing dalam wektu sing panas, oh panas-panas ini rasa usah melu jihad, melu jihad. Kemarin kan diceritakan perang Tabuk itu terjadi pada masa cuaca sangat panas sekali. Maka orang-orang munafik latang biru filhar. Ojo metu perang panas-panas ini Ora enak, ora enak. Kira-kira ngono mati konyol awakmu malah. Kul, maka dijawab oleh Allah, kul ngucap sira Muhammad naru jahanam utawi neraka jahanam iku asad duluwe banget apane haron panase minta buka tenimbang saking tanah utawa perang tabuk fal aula mongko kang luwih utama iku an yattaqau yen to ngedoi utawa ngreksa sapa e, eh, mukhallafun ha ing neraka jahanam kita takhallufi kelawan ninggal ngeri kelawan ninggal ngeri mestinya yang lebih panas dari tabuk itu ada yaitu neraka jahanam mestinya yang mereka itu harus menjaga diri dari neraka jahanam dengan cara meninggalkan tidak ikut perang meninggalkan tidak ikut ya takut takholuf meninggalkan ngeri. Artinya dia tidak tidak ngeri di rumah di, e, mestinya harus ikut perang gitu. Laukan ulamun ono sopo e, mukallafun ono iku yafquna podo ngerti atau paham sopo mukallafun ya'lamuna ya tegese podo weruh sopo mukallafun dalika ing mengkono-mengkono naru jahannama asaddu haro dalika yang menggono menggono naru jahannama asadu haro hmm. Laukan ulamun ono sopo mukallafun iku yafqahun ay ya'lamu dzalika ma tukhlifu ma takhallafu ma takhallafu mongko ora padha ngeri sapa mukhallafun jika mereka mengetahui bahwa neraka jahanam itu asal harra maka mestinya mereka mata khallafu mongko ora padha ngeri sapa mukhallafun falyadhaku mongko becik guyu sapa mukhallafun kalilan lawan sithik fitunya ing dalam dunya pasti mereka tidak akan ngakak ngekek ning dunya waliyab kulan becik nangis sapa mukallafun fil akhirat ing dalem akhirat kafiran kelawan akeh jazaan krana dadi piwales bima kelawan sebab barang kanu kang ana sapa kanu kang ana sapa mukallafun ana iku yaksibuna padha nglakoni sapa mukallafun khabarun utawi eh, kata yaksibun ya khobarun an halihim bisigotil amr uh, sing amr niku wau pendine fal yadhaku itu ya fal yadhaku wal yaku iku dat iku fal yab fal yadhaku wal yaku utawi lafal fal yadhaku wal yaku iku khobarun kalam khobar kalam khobar an halihim kahanane al mukhallafun tapi kalam khobar itu bisi hotil amri kelawan nganggu sewot amr meskipun bentuknya faliyat haku mongko becik guyu kolilan niku waliat bukatiron itu kelihat eh, sewotnya fiil amr ya bentuk amr tetapi maksudnya kalam kobar maknanya besok keadaan mereka itu ya, di du, di akhirat mereka pasti akan banyak e, menangis ya. akan banyak menangis fa'ir roja'a mengkolamun bali e, fa'in fa'ir roja'a mongkolamun baleake kaing ing fa in raja'a mongko lamun balekake kang ing roda rodda balik ake kang ing Sopo Allah Gusti Allah minta buka saking tanah tabuk ila taifatin marang pantan minhum uh, ila taifatin marang pantan minhum saking mukalafun miman tegese saking wong takhallafa kang ngeri sopo man bil Madinah dalam kota Madinah minal munafiqin nyatane sing pira-pira wong munafik kalau kamu dipulangkan oleh Allah artinya selamat dari perang Tabuk Allah memulangkan kamu sudah menang artinya tidak mati di peperangan kamu kembali kepada orang-orang munafik itu apa yang terjadi pada orang munafik itu fasta'zanu mongko padha nyuwun izin sapa munafikun utawa alladzina yalmizun pokoke marjain munafik munafik kabeh nih, ka ing sira lil ing metu lil khuruji krana metu ma'aka serta siro ila ghazwatin marang perang ukhra kang weneh ketika orang munafik tahu bahwa kanjeng Nabi dan orang-orang mukmin itu pulang membawa kemenangan, mereka kan malu karena menurut perhitungan mereka kanjeng Nabi melawan pasukan Romawi di Tabuk itu mesti kalah kaum Romawi itu pasukan yang sudah pengalaman. Ternyata kanjeng Nabi menang dan pulang kembali ke Madinah. Lah orang-orang munafik yang tidak ikut itu karena malu. Kira-kira terus ngomongnya, "Bun, mangke kula nek jenengan perang malih kula dijak malih nggih. Kula nderek." Mangke nek wonten perang malih kula nderek. Fakul. Kalau orang munafik minta diajak perang terus di perang yang lain fakul monggo ngucapon jawab sira lahu marang munafikun lantah ruju ora bakal metu sira kabeh mai bareng ingsun abadan ing dalam salawas ora surak bakal takjak perang nah, kowe dijak perang surak gelem saya tidak akan mengajak kamu lagi selamanya niku Masya Allah Walam tuqatilu lan ora arep perangan sira kabeh mai sertane ingsun aduan ing lawan mungsuh innakum setemene sira kabeh ku raditum wis padha ridha sapa sira kabeh bil qu'udi kelawan napa lungguh ninggal perang awwala marratin ing dalem kawitane ambalan maksudnya itu sikap kamu sejak awal itu kan kamu lebih senang duduk-duduk di Madinah daripada ikut perang Buddha. fakutu mongko lungguh sira kabeh ma'al khalifin sertane pira-pira wong kang ngeri. Wis kowe ning omah wae ora usah melu perang. Al mutakhallifina tegese ing pira-pira al mutakhallafina tegese ing pira-pira wong kang ditinggal anil ghazwi saking perang minan nisa'i ya nyatane saking pira-pira wong wedok wis kowe kumpulane wong wedok-wedok wae kowe wis ora wani perang ya kumpul ka wedok-wedok wasibyani lan bu napa kumpul bocah-bocah cilik wa ghairihim lan liyane nisa wasibyan siapa ada orang yang lumpuh ada orang yang mungkin buta itu yang tidak ikut perang lah kamu kelasnya memang sama anak-anak itu ah. tidak perang lah gelem saya saiki kepingin melu perang, surat, ndak akan diajak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma sholla walamma sholla langing dalam dalem nalikane salat Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya nyolati ala ibni Ubay ala ibni Ubay ngatasi ibnu Ubay ibnu Ubay yang tadi itu Abdullah bin Ubay tokoh munafik niku. Tadi kan Abdullah bin Ubay eh, eh, mati, Kanjeng Nabi diundang oleh anaknya Abdullah bin Ubay diminta untuk menyolati. Di tengah jalan ketemu Umar. Umar diajak nggak mau karena tadi sudah turun ayat itu. Tapi Nabi meneruskan langkah menuju ke rumahnya Abdullah bin Ubay. Begitu kanjeng Nabi sholat turun ayat ini wala tusalli ahad wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun wala tusalli aja nyolati sira Muhammad ala ahadin ing atase wong siji minhum setengah saking munafikin mata kang mati sapa ahadin abadan ing dalem saklawase wala takum lan aja jumeneng sira ala qabri ing kubur yang ahadin lidafnin krana melu mendem au ziaratin to ziarah wis wong-wong munafik niku ojombok mbok sampean juga ndak usah datang ke makamnya ndak usah menziarai ndak usah ikut mendem kenapa innahum setemene te munafikun niku kafaru padha kafir sopo munafikun bila iklan Allah wa rasuli lan utusannya Allah wa matulan bodoh mati sapa munafikun wa hum halil ta munafikun iku fasikuna pira-pira wong kang fasek kafiruna maknane fasek niku tegese pira-pira wong kang kafir tapi ini ada catatan begini jadi Rasulullah itu memang oleh Allah dilarang menyolati orang munafik tapi saya ingatkan, sampean jangan menggunakan ayat ini untuk mengfonis orang dengan mengatakan orang itu mati munafik terus sampean tidak menyolati orang itu paham ya maksudnya jangan sampean itu sekali-kali menuduh orang yang meninggal itu dicap oleh sampean sebagai orang munafik dengan ayat ini lalu sampean kok nyolati kok ora nyolati gak munafik kok ya so soale Gusti Allah dilarang menyolati orang munafik begini bedanya apa Kanjeng Nabi tidak menyolati orang munafik itu itu memang hak pasti diketahui kalau orang itu munafik karena kabar dari Gusti Allah gitu loh lah padahal munafik itu urusannya kan ada di hati. Lah kita ini tidak bisa mengadili orang terus oh, uh, ciri ini jelas munafik. Terus sama disuruh nyolati nggak ada yang mau dengan alasan orang itu munafik. Nggak bisa. Jadi eh, jangan menggunakan ayat ini untuk mengfonis orang lain untuk sampan alasan tidak mau sholat karena orang itu mati munafik. Nek kanjeng Nabi tidak menyolati orang munafik itu itu karena kanjeng Nabi memang sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa orang itu munafik. Itu pasti benar kemunafikannya itu. Tapi nek kita jangan-jangan nuduh orang munafik malah kita sendiri yang lebih munafik. Makanya jangan sekali-kali menggunakan ayat ini untuk menuduh orang itu mati dalam keadaan munafik lalu menjadi alasan kita tidak menyolati mereka karena kemunafikan itu urusan hati hati itu kita nggak tahu persis nah nahkumu bidzawahir kita hanya bisa menghukumi dari lahirnya tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu kanjeng Nabi kalau tidak dikasih tahu oleh Allah bahwa orang munafik itu ini ini ini ini yang nggak ngerti meskipun e, kalau tapi kan kanjeng Nabi sudah mengatakan ayatul munafiki ada berapa itu tiga ya kita hadasa kata wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina kona Ciri-ciri orang munafik ku ngomong mesti ngapusi, Eh, nek janji mesti belenjani nek dipercaya mesti iya. khianat yaitu memang ciri-ciri orang yang berperilaku kemunafikan tapi apakah apa menentukan bahwa orang ketika mati itu kemudian dihukumi munafik sebagaimana kemunafikannya Abdullah bin Ubay itu yang kita tidak bisa menentukan seperti itu. Jadi eh, jangan sekali lagi ya pokoknya ayat ini bercerita tentang larangan Allah kepada kanjeng Nabi menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul tapi bahwa kita tidak tahu siapa orang yang munafik sebenarnya ya tidak usah menghakimi seperti itu itu e, karena dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi juga mengatakan kalau Anda melihat orang itu biasa sholat di masjid, orang itu jelas-jelas bersahadat, maka ketika dia mati perlakukan dia seperti orang Islam. Artinya lebih baik melihat sisi kebaikannya daripada kejelekannya. Lebih baik kita husnudon saja. Husnudon orang itu orang orang baik lah. Wong Jawa malah apian ana wong jelas-jelas oh, mati mabuk niku ya arep mangkat niku sing diisyarat Saya betul, saya uang Jawa gitu ya kadang terlalu apik juga. Aku meneng wae nek takoni orang mati mabuk no. Saya betul ya. Eh mugi-mugi sae. Mugi-mugi sae. Wala tu'jib ka amwaluhum wallahu alam bisawab. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم